Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surah Qaf ayat kelima dan keenam Allah menyatakan waman adallu dan siapakah orangnya yang lebih sesat mimman yad'u min dunillah dari orang yang berdoa kepada selain Allah mal la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah orang yang tidak akan mungkin mengabulkan baginya permintaannya sampai yaumul qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun dan mereka terhadap permohonan-permohonan orang yang meminta tersebut ghafilun, lalai. Wa idza an nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi bi'ab wa kanu ibadatihim kafirin. Dan kata Allah wa idza an nas dan apabila manusia telah dikumpulkan nanti kanu lahum a'da'a maka mereka akan menjadi musuh-musuh wa kanu bi'ibadatihim kafirin dan mereka akan mengingkari peribadatan orang-orang yang beribadah kepada mereka diterangkan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizallahu taala yang dimaksud dengan man adallu di dalam ayat ini ay la ahada asyaddu dhalalan. Maksudnya adalah tidak ada satu orang pun yang lebih sesat dari orang yang seperti ini keadaannya. Yang seperti apa ini? Mimman yad'u min dunillah. Dari orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Maksudnya min dunillah ay ghairallah. Dari selain Allah. Karena kata duni min duni duna Duna itu bisa bermakna ghair, bisa juga bermakna tahta. Ya, demikian. Seperti apa? Innallaha la yaghfiru ayu syarakabi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Duna dzalika dikatakan oleh para ulama mufassirin maknanya adalah bisa bermakna duna dzalik yakni ghairu dzalik selain itu atau duna dzalik yakni asghar min dzalika, lebih kecil daripada dosa syirik. Nah. Baik. Kemudian kalimat berikutnya Allah menyatakan man la yastajibu lahu man la yastajibu lahu yang adalah kata Syekh Shalih Fauzan la yaqdiru ala ijabatihi orang yang tidak mampu untuk mengabulkannya bi'itaihi ma talaba minhu dengan jalan memberikan apa yang dia minta wahum sedangkan kalimat wahum an du'aihim ghafilun hum yang dimaksudkan di sini adalah al mad'uun orang-orang yang dimintai, orang-orang yang dipanjatkan doa kepadanya. Ini humnya. Karena hum bisa bermakna hum orang-orang yang diminta apa dipanjatkan doa padanya, bisa juga orang yang berdoa itu sendiri. Demikian. Nah, an du'aihim maksudnya ay du'a iman da'ahum minal musyrikin dari doa-doa mereka maksudnya adalah doa orang yang berdoa kepada mereka dari kalangan musyrikin. Ini yang dimaksud. Sehingga kata Allah tabarak wa taala, siapa orang yang lebih sesat dari orang yang berdoa kepada selain Allah? Kenapa lebih sesat? Artinya tidak ada satu orang pun yang lebih sesat dari itu. Kenapa? Karena dia berdoa kepada Malaya Staji Bulahu berdoanya kepada orang yang tidak akan mungkin bisa mewujudkan kepada orang yang tidak akan mungkin bisa mengabulkan ya doanya permintaannya permohonannya ila yaumil kiamah sampai yaumil kiamah pun tidak akan mungkin bisa dikabulkan dalam keadaan wahum an du'aihim ghafilun dalam keadaan yang dimintai doa mereka lupa lalai kalau mereka sudah pernah dimintai doa ya nah demikian ini tafsiran yang pertama yang disebutkan oleh mufassirin. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Saleh Fauzan Ta'ala. Wa ila, kalau tidak, di sana ada tafsiran yang kedua yang diterangkan oleh mufassirin. Nah, ghafilun maksudnya daripada ghafilun lalai di sini adalah la bi du'a iman da'ahum. Mereka adalah orang-orang yang tidak merasa la yash'urun bidu man da'ahu. Tidak merasa terhadap doa yang sudah pernah dipanjatkan kepada mereka. Artinya apa? Mereka tidak memperdulikan permohonan orang-orang yang pernah meminta kepada mereka. Lihat. Ini adalah orang yang adol, yang paling sesat. Kenapa? Dikatakan la ahada Tidak ada satu orang pun yang lebih sesat daripada orang seperti ini karena ternyata yang dimintakan doa adalah orang yang tidak peduli dengan doanya. Eh, ada orang meminta tapi tidak dipedulikan. Eh, kesarah seperti ini. Kasihan ya. Nah, begitu. Kenapa li'anahum imma amwat? Kenapa bisa dikatakan ghafilun? Lalai? Karena bisa jadi yang dimintakan doa ini adalah amwat, orang lain sudah mati. Au jamadun atau yang dimintakan doaan adalah jamat benda-benda mati atau malaikat ataupun malaikat yang dimana masyhulun bima khuliqulah mereka adalah orang-orang yang sibuk dengan apa yang mereka diciptakan untuknya ini para malaikat adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk selalu taat kepada Allah sehingga mereka akan tersibukkan dengan itu ya nah demikian tidak akan memperdulikan permohonan orang-orang yang memohon kepada mereka. Baik. Sehingga dikatakan wa idza husyiran nasu dan apabila manusia ini telah dikumpulkan, maksudnya kata Syekh Shalih Fauzan, jumi'u li yaumil qiyamah, ketika mereka telah dikumpulkan di yaumul qiyamah nanti. Kanu lahum a'da'an. Maka kanu maksudnya ay al-alihah allati yad'unaha min dunillah mereka para sesembahan ini yang telah dipanjatkan doa kepada mereka dari selain Allah lahum a'da'a maka mereka akan menjadi musuh-musuh bagi orang yang memanjatkan doa kenapa bisa demikian maksudnya kata Syekh Shalih Fauzan ai yatabarrauna mimman da'ahum karena orang-orang yang dimintakan doa mereka akan berlepas diri dari orang yang berdoa kepada mereka. Bahkan mereka akan memusuhinya. Kenapa? Karena mereka tahu konsekuensinya ketika mereka dijadikan sebagai apa? Tandingan dari sana Allah. Ya. Demikian. Sehingga dikatakan di sini wakanu bi'ibadatihim kafirin. Dan mereka terhadap peribadatan orang-orang tersebut terhadap doa-doa orang-orang tersebut kafirin mereka mengingkarinya maksudnya kafirin jahidin li'ibadati man abadahu mereka menentang terhadap peribadatan orang yang telah menyembah mereka nah Al-mani al-ijmalil ayatain sekarang makna global terhadap dua ayat ini Allah Taala Ta'ala hakama bi annahu la adalla mimman da'a ghairallah. bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Hakama telah menutus memutuskan memberikan keputusan bi annahu la adalla bahwasanya tidak ada yang lebih sesat mimman da'a ghairallah dari orang-orang yang meminta kepada selain Allah minal makhlukin dari kalangan makhluk mimman layak diru ala ijabati da'wati fi dunia. Dari kalangan orang-orang yang tidak mampu untuk memberikan pengkabulan, tidak mampu untuk mengabulkan, tidak mampu untuk mewujudkan permohonannya di dunia. Wala yash'uru bi dan tidak merasa tidak peduli dengan doa permohonan orang yang berdoa kepadanya. وإذا قامت القيامة wajumi'an nasu ada man da'ahu wa tabarra'a minhu. Kata Syekh Saleh Fauzan selanjutnya, dan apabila yaumul qiyamah telah ditegakkan, manusia telah dikumpulkan, ada man da'ahu. Maka dia akan memusuhi orang yang berdoa kepada Wa tabarra'a minhu dan berlepas diri darinya falaysa hadzal musyriku illa fi nakatin fidarain maka tidak ada yang demikian itu pada kaum musyrik kecuali fi nakadin fidarain maka dia akan mendapatkan kerugian di dunia dan akhirat layah sulu ala ijabati minna fi dunya maka dia tidak akan mendapatkan pengkabulan di dunia wa tujhadu ibadatuhu fil akhir bahkan peribadatannya akan tertolak akan ditentang diingkari di akhirat kelak ahwaju ma yakunu ilaiha. Padahal itu adalah perkara yang paling dibutuhkan oleh mereka yang berdoa itu. Nah, berarti di sini menunjukkan bahwasanya Nah, ayat ini menggambarkan bagaimana permusuhan antara orang yang berdoa dengan orang yang dimintai doa. Bahwa orang yang dimintai doa justru mereka merasakan atau mereka tidak merasa bahwasanya mereka telah dimintai doa. Sehingga kata Syekh Salih Fauzan, Alhamdulillah Ta'ala, munasabatul ayatain lil bab Kesesuaian dua ayat ini terhadap judul babnya adalah annafihima al-hukma ala man da'a ghairallah li'annahu adallu dallin. Di dalam dua ayat ini kata Syekh Saleh Fauzan ada sebuah hukum yang menunjukkan bahwasanya orang yang berdoa kepada selain Allah dia adalah adallu dallin orang yang dianggap dihukumi dengan adallud dolim orang yang paling sesat dari orang-orang yang sesat. Nah, kenapa? Karena berdoa kepada orang yang tidak akan mungkin bisa mewujudkan, mengabulkan permohonannya. Wa anna doa ibadah dan bahwasanya doa itu adalah ibadah. Faman sarahu sarafahu li ghairillah fahuwa musyrik. Sehingga barang siapa yang memberikan ibadah itu kepada selain Allah, berarti dia musyrik. Nah, berarti dia musyrik. Mayustafadu minal ayat eh, minal ayatain pelajaran yang bisa diambil dari dua ayat ini awalan yang pertama anna doa ibadah bahwasanya doa itu adalah ibadah faman da'a ghairallahi faqad asyraka syirkal akbar sehingga barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, berarti dia telah berbuat kesyirikan dengan syirik yang besar. bayanu syaqawati man yad'u ghairallahi fid dunya wal akhirah. Di dalam dua ayat ini ada penjelasan tentang betapa meruginya orang yang berdoa kepada selain Allah di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, annasyirka huwa a'dhamud dhalal. Bahwasanya kesyirikan adalah sebesar-besar kesesatan. Dan yang keempat isbatul ba'si wal hasyri lil jaza. Yang keempat di dalam ayat kedua ayat ini menunjukkan adanya penetapan yaumul ba's hari kebangkitan wa yaumul hasyr hari dikumpulkannya semua manusia di padang mahsyar lil jaza untuk mendapatkan balasan. Yang kelima, khamisan annal ausan. Latas mau man da'aha. Bahwa berhala-berhala itu tidak bisa mendengar orang yang berdoa kepadanya. Wala tastajibu lahu dan tidak akan mungkin bisa mengabulkannya. Aksu ma yatasawwarul musyrikuna fiha. Berbeda dengan apa yang digambarkan oleh kaum musyrikin di dalam ayat ini. Kaum musyrikin menganggap mengira memiliki gambaran bahwasanya Berhala-berhala itu mampu untuk mewujudkan apa yang dia minta. Ya. Berhala-berhala itu mampu untuk mewujudkan apa yang dicari. Ya. Padahal di dalam dua ayat ini menunjukkan jelas sekali bahwasanya berhala-berhala itu tidak akan mungkin bisa mendengar permohonan orang yang memohon kepada mereka dan tidak akan mungkin bisa mengabulkannya. Yang keenam, Ana ibadatallahi wahdahu fiha khairu dunya wal akhirah. Bahwasanya beribadah kepada Allah saja di dalamnya mengandung kebaikan dunia dan akhirat. Nah. Kemudian kita masuk pada dalil berikutnya wa qouli ta'ala dan firman Allah tabaraka wa ta'ala amma yujibul muttar idza da'ahu wa yakshifu su'a ويجعلكم ويجعلكم ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون dikatakan oleh Allah Ta'ala amma yujibul mudar siapakah yang mampu untuk mengabulkan al-mudar orang yang ditimpa musibah, kesulitan. Idza da'ahu ketika dia berdoa kepadanya, meminta kepadanya. Wa yakshifu dan siapakah yang mampu untuk menyingkapkan kejelekan? Wa yaj'alukum khulafa al arb dan siapa pula yang mampu menjadikan kalian sebagai khalifah di muka bumi? Maka Allah menyatakan, Ailahu ma'allah. Apakah ada sesembahan yang lain bersama Allah? ma Betapa sedikit apa yang bisa mereka ambil pelajaran, yang kalian bisa ambil pelajaran, yang kalian ingat. شيء dikatakan oleh Allah tabaraka wa taala amman yujibul muttar maksudnya amman kata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala Amman ay man huwa. Siapakah orangnya? Kalau misalkan ada kalimat amman yujibu dan seterusnya atau kalimat yang lain yang semisal dengan ini, mananya adalah man huwa, siapakah yang siapakah orangnya? Yujibul mutar yang bisa mengabulkan al-muttar. Siapa al-muttar? Al-muttar kata Syekh salafuzan al makruh alladhi massahu yaitu orang yang makruh, orang yang tertimpa al-qarab, kesulitan, kepayahan. Allah masa hudur, orang yang mengalami adur kesulitan. Ida da'a Ida da'ahu apabila dia berdoa kepadanya meminta kepadanya wa yakshifu su' Dan siapakah orangnya yang akan bisa menyingkapkan asu kejelekan wa yaj'alukum khulafa'al ardh dan menjadikan kalian sebagai khalifah di muka bumi. Kata Syekh Saleh Fauzan, al ardh al-idhafah bima'na fi. Idhafahnya di sini maknanya adalah bima'na fi. Karena idhafah itu ada beberapa makna. Kalau kita pelajari dalam ilmu apa nahwu al-idhafah ini bisa memiliki beberapa makna. Nah, di sini idhofahnya bimakna fi artinya apa? khulafa fil ardi. Begitu. Ya. Khulafa fil ardi. Yaitu khalifah penguasa atau penghuni di muka bumi. Ai yakhlufu kullu qarnil uh, yakhlufu kullu qarnin al-qarn alladhi qablahu fil ard. Yaitu orang yang menggantikan setiap generasi generasi yang sebelumnya di muka bumi. Setiap generasi akan menggantikan generasi yang sebelumnya di muka bumi. Ini maknanya apa? Artinya ini makna dari khalifah. Ya. Nah, sama seperti dalam surah Al-Baqarah ketika para malaikat dia bertanya kepada Allah Tabaraka wa taala tentang penciptaan Adam. Ya. Nah, begitu. Baik. Maka dikatakan di sini oleh Allah Tabaraka wa taala ilahu Allah. Apakah ada sesembahan yang lain bersama Allah? Maksudnya ay siwahu. Adakah sesembahan yang lain dari selain Allah? Yaf'alu hadil asya bikum. Yang bisa melakukan ini semua kepada kalian. Wa yun'imu alaikum hadhi ni'am. Dan memberikan kepada kalian kenikmatan-kenikmatan ini. Qalilan ma tadhakkarun. Qalilan ma tadhakkarun artinya ay tadakkaruna tadakkuran qalilan fi azamatillah. Kalian mengingat hanya dengan ingatan yang sedikit ketika mengingat tentang kebesaran Allah wa ni'amihi 'alaikum dan kenikmatannya atas kalian. Walidzalika asyraktum bihi ghairahu fi ibadati. Oleh karena itulah kalian berbuat kesyirikan kepada Allah dengan selainnya di dalam beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Nah, ini maksud daripada atau ini mana per mufradat dari ayat ini. Al-ma'nil ijmal lil ayah. mana secara global terhadap ayat ini kata Syekh Salafuzan, Fauzan, ta'ala 'ala al musyrikin fi ittikhadihim syufa'a min dunihi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berhujjah yahtajju al musyrikin. Ini membantah kaum musyrikin tentang perbuatan mereka menjadikan selain adanya selain Allah eh, asy para pemberi syafaat. Nah, mereka menjadikan adanya syufaat pemberi syafaat min dunillah dari selain Allah Subhanahu wa taala bima qad alimuhu wa aqaru bih dengan apa yang mereka telah mengetahuinya dan mereka telah tetapkan min ijabatillahi lahum indama yad'unahu fi hali syiddah bima qad alimuhu wa aqarru bihi min ijabatillahi lahum dengan apa yang telah mereka ketahui dan mereka akui dari bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan untuk mereka indama yad'unahu fi hal syiddah ketika mereka berdoa kepada Allah dalam keadaan sulit artinya apa di sini Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan mereka siapa sih yang bisa menyingkap kejelekan? Siapa yang bisa mengabulkan permohonan orang yang dalam keadaan kesulitan? Nah, dalam keadaan mereka tahu bahwasanya Allah yang bisa mewujudkan itu semua. Dalam keadaan mereka menetapkan akal ruh. Membenarkan bahwa Allah telah yang bisa mewujudkan itu semua. Wa kashfihi su' an-nazil bihim. Demikian juga dalam menyingkap kejelekan yang menimpa mereka. Wa ja'alihim khulafa'a fil ardh. Demikian juga yang telah menjadikan mereka sebagai khalifah di muka bumi. Ba'da amwatihim setelah mereka mati. Ya, setelah generasi sebelum mereka mati. Wa idza kanat alihatuhum la taf'alu syai'an min al umur dan apabila sesembahan-sesembahan mereka ini tidak bisa melakukan sedikit pun dari perkara-perkara ini, tidak bisa mewujudkannya. Fakaifa biman ya'budunaha Allah. Bagaimana dengan orang yang mereka berdoa kepada Allah juga kepada sesembahan tadi. Walakinnahum la yatadakkaruna ni'amallahi 'alaihim. Akan tetapi mereka tidak mengingat nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan pada mereka illa tadakkuran qalilah kecuali hanya sedikit saja mengingatnya. La yurithu khasyatallah yang tidak mewariskan, tidak melahirkan rasa takut kepada Allah. Walidzalika waqa'u fi syirik. Oleh karena itu mereka terjatuh ke dalam kesyirikan. Nah, munasabatul ayat lil bab berarti sisi kesesuaian ayat ini terhadap judul bab adalah anafiha butlanal istighasati bi Di dalam ayat ini menunjukkan batilnya istighasah kepada selain Allah. Ya. Ketika seorang meminta istighasah, beristighasah, apa maknanya di sini? Ya, talabul meminta apa? Meminta dihilangkan kesulitan mereka. Lihat kalimatnya. Walaupun lafadznya tidak langsung mengarah kepada lafadz istighasah, tetapi kasusnya sama. Allah menyebutkan amman yujibul mutar. Siapakah yang bisa mengabulkan al-muttar? Orang yang men, apa mendapatkan kesulitan. Ya. Nah, sedangkan istighosa maknanya apa? Talabul ghaus. Ya. Nah, meminta untuk apa? Dihilangkan kesulitan, malah petaka bahaya dan sebagainya. Nah, ini namanya istighosa. Sehingga dari sini menunjukkan apa? Anafiha kata Syekh Salaful sisi kesesuaian, kesesuaian ayat ini dengan judul babnya adalah bahwa di dalam ayat ini butlan al istighasah bi ghairillah batilnya beristighosah kepada selain Allah. Kenapa li'anahu la yujibul mutar? Karena selain Allah tidak bisa mengabulkan al-muttar. Wa yakshifu su' an Demikian juga selain Allah tidak bisa menyingkap kejelekan yang menimpa pada seseorang. Wa yuhyi wa yumitu siwa. Dan tidak ada yang bisa menghidupkan dan mematikan selain dari Allah Taala. Maka pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini, ma minal ayat. Awalan yang pertama, butlanul istighatsah bi ghairillah. Batilnya istighatsah kepada selain Allah. Fi ma la yaqdiru alaihi illallah. Dalam perkara yang tidak dia mampu dalam perkara yang tidak akan ada yang bisa mewujudkannya kecuali Allah. Sanian yang kedua anal musyrikin muqirruna bi tauhidir rububiyah. Bahwasanya kaum musyrikin mereka mengakui akan tauhid rububiyah walam yudkhilhum dzalika fil Islam. Tetapi pengakuan mereka terhadap tauhid rububiyah tetap tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Eh. Eh. Salisan yang ketiga al-istidlal ala tauhidil ilahiyah bi tauhidir rububiyah. Di dalam ayat ini ada pendalilan atas tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah. Artinya apa? Ketika kita ingin menunjukkan tauhid uluhiyah, kita bisa bawakan dalil tauhid rububiyah. Nah, kenapa? Karena dengan tauhid rububiyah maka akan menyebabkan seseorang itu harus memberikan keuluhiyahan kepada yang berhak. Ya. Baik. mohon insyaallah ya. Nah, yang keempat, yang terakhir al-ihtijaj 'ala al musyrikin bima aqarru bihi 'ala ma jahadu. Al-ihtijaj 'ala al-musyrikin di sini Allah Subhanahu wa taala membantah kaum musyrikin berhujah dengan apa yang mereka telah akui untuk membantah kaum musyrikin. Allah berhujah dengan apa yang telah diakui oleh kaum musyrikin untuk membantah mereka. Ala majahadu terhadap apa yang mereka tentang, terhadap apa yang mereka tolak. Demikian. Baik. Maka ini ikhwati azan wa Nah, yang terpenting sekali di sini bagaimana pelajaran tauhid rububiyah itu adalah penghubung kepada tauhid uluhiyah. Ya. Sebagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu ketika munadharah berdebat dengan kaumnya. Ya. Ketika Ibrahim mengatakan innallaha ya'ti bi syamsi minal masyriq. Ya. Apa minal maghribi fa'ti biha apa 6 eh, nah minal masyriki fa'ti biha minal maghribi ya sesungguhnya Allah tabarak wa taala mendatangkan matahari itu dari arah timur ya nah maka silahkan kalian datangkan matahari darah dari arah barat ya maka terdiamlah orang-orang yang kafir baik ini lihat bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berdalil dengan tauhid rububiyah untuk menunjukkan apa kebenaran Allah tabaraka wa taala dalam uluhiyahnya demikian wallahu taala alam sab wa naqtabi bi al qadar aqulu qawli hadha astaghfiru li wa lakum wa lil muslimin wal muslimat min dhanbi wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sallam